Buat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 Dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu Naskah disusun oleh Tisar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Kelas ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Renet sebagai Paramita, Susi sebagai Rati, Iwan Dahlan sebagai Prabu Ajikonda, dibantu oleh Novi Mandaki, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menjadi gundah hatinya mendengar sikap ayahandanya yang tidak menyukai Cempaka. Terlebih lagi setelah mendengar mimpi Cempaka, mimpi yang seakan-akan mempunyai makna yang kurang baik bagi hubungan mereka berdua. Sementara itu Ratih, permaisuri dari almarhum Prabu Suntana, masih saja mengurung dirinya dalam kamarnya sampai suatu ketika. Thank you. Siapa itu Mita? Uh, coba kau bukakan pintu ya. Baik ibunda. Uh, oh ya, tunggu Mita. Uh, ada apa bunda? Uh, dengar, jika yang datang adalah utusan dari baginda Ajikonda, katakan bahwa aku sedang sakit. Aku tidak bisa bertemu dan menemui siapapun. Dan jika yang datang adalah Purbaya, ingat ya, kau tidak boleh menemuinya. Uh, bunda, uh... jangan membantah Mita. Dengar kata-kataku. Bukakan pintu itu. Eh, baik, Bunda. Oh, kau Bibi Dayang? Ada apakah? Uh, apakah ibundamu ada? Uh, ada. Ada apakah Bibi mencari ibundaku? Katakanlah, ada seseorang yang ingin bertemu. Penting sekali. Ibunda tidak bisa bertemu dengan siapapun. Ibunda sedang dalam keadaan sakit. Uh, tapi uh, sayang sekali. Uh, begini, uh, katakanlah aku datang dengan membawa pesan dari seseorang. Dan untuk mengetuk pintu ini pun aku menunggu-nunggu kesempatan sejak kemarin. Katakan, aku tidak ingin kedatanganku terlihat oleh siapapun, juga oleh Dayang Pandan yang menjaga kalian. Siapa itu Mita? Bibi Dayang Ulam hendak datang menghadap ibunda Suruh dia masuk. Aku akan menerimanya. Uh, baik Bunda. Mari, masuklah Bibi Dayang. Uh, <laughs> terima kasih. Thank <laughs> you. yang berpura-pura sakit mendengarkan semua pembicaraan putrinya dengan daya ulang. Hatinya menjadi tergetar dan penasaran. Karena itu, ia segera mempersilahkan Dayang itu untuk masuk dan menghadapnya. Ada apakah kau datang menghadapku, Dayang Ulam? Ah, begini, Tuanku. Hamba datang kemari secara sembunyi-sembunyi membawa perintah dan pesan dari tuanku Raka Parumpang. Raka Parumpang? Pengkhianat itu. Mau apa dia denganku? Ah, ah, tuanku, Raka Parumpang ingin bertemu dengan tuanku. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Karena itu, tuanku Raka berharap pertemuan itu dirahasiakan. apa yang ingin dibicarakannya kepadaku? Ah, ampun, tuanku. Itu hamba tidak mengerti. Tapi Tuanku Raka ingin Tuanku menentukan tempat yang terbaik untuk membicarakan persoalan penting tersebut. Uh, katakan padanya, di sini tempatnya, dan suruh dia datang kemari. Aku menunggunya. Eh, di di di sini Tuanku. Iya. Ta tapi bagaimana jika nanti Dayang Pandan mengetahuinya? Dia ditugaskan oleh Baginda untuk memperhatikan gerak-gerik tuanku? Itu terserah kepadanya. Jika Raka Parumpang ingin menemuiku, carilah kesempatan itu. Sebagaimana kau dapat datang kemari. Tapi eh, eh, ini tuanku, menurut tuanku Raka, ini adalah pertemuan yang sangat penting. Akan sangat berbahaya dan mencurigakan sekali jika Baginda sampai mengetahui kedatangannya kemari. Itu adalah urusannya. Jika dia memang ingin bicara, Sampaikan saja semua kata-kataku tadi. Nada yang ulam, pergilah. Uh, ba baiklah, saya permisi tuanku. Apakah yang hendak dibicarakan oleh si pengkhianat itu? Apa maksudnya mendekati aku? Raka Parumpang adalah satu-satunya pengikut almarhum Kakang Suntana yang berhasil duduk kembali di istana ini. dasar penjilat rendah. Ibunda melamun. Oh, uh, tidak ada apa-apa, uh, Mita. Mau apakah sebenarnya Paman Raka Parumpang itu? Uh, mana aku tahu rencana si pengkhianat itu. Kita tunggu saja dan lihat apa maunya. Uh, sudah ya, kau kembali ke tempatmu. Rajut kembali kain untuk selendang ibunda. Oh, sampai kapankah saya harus berdiam diri di kamar ini? Jika ibunda melarang saya bermain dengan kakak Mas Turbaya, bukankah saya dapat bermain sendiri di Taman Sari? Di serambi kiri dan kanan istana ini? Atau di halaman istana ini dengan para pengawal dalam? Diamlah, jangan menjadi cengeng seperti itu, Paramita. Temani ibumu di sini ya uh, dan teruskan pekerjaanmu tadi. Uh, baik, baik ibunda. Uh, ayo, masuklah anakku Purbaya, Cempaka. Ah. Masuklah kemari dan duduklah dekat sisiku. Ayo. Tuanku, uh, tapi pagi ini saya ingin beristirahat. Oh, <laughs> ya, ya, ya. Bagus sekali. Berlatih memang perlu. Tapi kalian harus tetap ingat dengan kesehatan kalian. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Ada apakah ini? Mengapa tiba-tiba saja sikap ayahanda jadi seperti ini? sangat ramah pada Kacempaka. Bukankah Ayahanda justru tengah kecewa atas hubunganku dengan Kacempaka? Hmm, aneh. Apa sesungguhnya yang akan dibicarakan Ayahanda? Hmm. Kenapa kau melamun berbahaya? Uh, hmm, eh, uh, eh, sa, uh, sa. Dengarlah, Purbaya. Aku memanggil kalian berdua adalah ingin mengabarkan satu berita gembira. Berita gembira? Iya, berita gembira. Tapi sebelumnya akan kuperkenalkan dulu kau dengan laki-laki yang berada di sampingku ini. Dia adalah Raka Parumpang. Dia kini mengurus berbagai keperluan keuangan dalam istana ini dan juga di luar istana ini. Raka Parumpang adalah juga menjadi salah seorang penasehatku. <laughs> Berilah salam pada Paman Parumpang Purbaya. Ayo, Cempaka. Uh, uh, salam hormat, salam hormat kami, kami untuk Paman Parumpang. uh, <laughs> terima kasih. Salam hormatku juga untukmu dan juga untuk Tuan Putri Cempaka. <laughs> Ada apa? kau uh, kalian terkejut. Ada apa? Hmm? <laughs> Karena itulah kalian berdua kupanggil menghadap kemari. Aku hendak mengumumkan satu berita yang sangat penting, yaitu mengingat akan jasa-jasa cempaka. Kini ia kuangkat menjadi putri angkatku, putri angkat dari aku, Aji Konda. Aji Konda penguasa Karang Sedana ini. Kak, Kak Cempaka, Kak Cempaka, ucapan segera terima kasih dan hanturkan sembah sujud pada ayahanda. Kak Cempaka. Iya, iya. Terima kasih tuh ayahanda. Terimalah sembah sujud ananda. Nah, Bagaimana Cempaka? Bagaimana perasaanmu atas keputusanku itu? Bahagia tiada terkira, tuanku. Hmm. Ke keputusan itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Terima kasih. <laughs> Beberapa saat lagi, dua atau tiga hari lagi, Aku akan mengumumkan berita ini ke seluruh negeri. Raden Purbaya melonjak gembira atas karunia yang diberikan ayahandanya pada Cempaka. Sedangkan Cempaka menunduk ketika keluar dari Paseban Agung. Hahaha. <laughs> Kau sungguh cerdik, Raka Parumpang. Kau sangat cerdik. Dadaku ini menjadi lega dengan sikap anakku itu. <laughs> Usulmu itu memang sebuah pemecahan yang terbaik. uh, <laughs> lalu siapakah pemuda yang kelak akan kujodohkan dengannya? Nah, karena Cempaka ini telah menjadi putri angkat tuanku maka tuanku harus mencarikan jodoh baginya. Seorang pemuda yang terpilih dari bangsawan istana ini, hmm, tuanku. Iya, ya, iya, iya, ya. Akan segera kucarikan dan kukabarkan, dan segalanya pun akan selesai. Aku tidak ingin istri dari sahabatku almarhum menjadi kecewa, apalagi menjadi dendam. Aku ingin Karang Sedana hidup tenang, aman, dan sejahtera. Ya. Dan jalan itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat tuanku ambil. <laughs> Terima kasih, Raka. Terima kasih. <laughs> Sekarang aku akan mencari Dayang Ulam dan menanyakan hasil pertemuannya dengan Ratih Budak Wangi, istri almarhum Kakang Sentana. Ah, tuanku, tuanku. Oh, kau Dayang Ulam. Eh, kebetulan sekali. Aku sedang mencari-carimu. Bagaimana dengan pertemuanmu itu? Ha? Ah? Ah, begini, tuanku. Hmm. Tuan Ratih bersedia bertemu dengan Tuan Kuraka dan uh, bilik Tuan Ratih adalah tempatnya. Oh, bagaimana mungkin? Itu sudah menjadi keputusan dari Tuan Ratih. Jika memang Tuanku ingin bertemu, datang ke sana. Eh, benar-benar keras sikap istri Kakang Sentana. Hmm, ya, baiklah, kau kembali ke tempatmu. Aku akan berusaha untuk menemuinya. Berhati-hatilah, tuanku. Hamba permisi. Akan ku coba mengamati apakah ada Dayang Pandan di depan biliknya. Hmm, mengapa sunyi sekali? Tidak ada orang di sekitar biliknya. Aneh. Oh iya, aku harus mempergunakan kesempatan ini. Aku harus bertemu dengan Ratih dia harus menentukan sikap. Hah, dan aku harus bekerja sama dengannya. Dan semuanya pasti akan berhasil. Tuan Kurate, bukalah pintu ini. Ini aku, Raka Parumpang. masuklah. Duduklah dan jelaskan maksud kedatanganmu. Eh, Paman Raka, uh, apakah Paman? Uh, Mita, menyingkirlah. Teruskan pekerjaanmu. Besok kain itu harus sudah selesai. Uh, jadi, si tidak bunda perkenankan untuk beristirahat. Lakukan tugasmu. <laughs> ah, ternyata kau sudah menjadi semakin besar, Tuan Putri Mita. Sudahlah, jangan layani <laughs> anak itu. Dan satu hal yang harus kau ingat, bahwa kami bukanlah yang di pertuan. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Katakan saja apa maksud kedatanganmu. Eh, ya. Bagiku kau adalah tetap junjunganku. Jika saat ini kau jatuh, satu saat aku yakin, Karang Sedana akan kembali ke tanganmu. Ke tangan darah dari almarhum Kakang Suntana. Nah, kau belum mau menjelaskan Raka Parumpang? Iya, baiklah. Mudah-mudahan setelah semuanya menjadi jelas, sikapmu akan berubah kepadaku. Dengarlah. Aku datang dan memohon ampun dan mengabdi di Karang Sedana adalah dengan satu tujuan. Aku ingin mencarimu. Aku ingin kau tidak selamanya jadi seperti ini. Aku datang mengabdi di tempat ini satu hari setelah upacara pertunangan putrimu Paramita. Dan selama lebih dari satu purnama, aku telah menjadi jelas dengan semua persoalan yang terjadi di dalam istana ini. Terutama persoalan Rati. Aku menjadi jelas dengan sikapmu atas pertunangan putrimu. Tapi, aku menjadi kecewa sekarang. Setelah melihat sikapmu yang seakan-akan kembali memusuhi Aji Konda. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Apa kepentinganmu dengan semua sikapku? Haji Konda adalah seorang yang tegas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, dia adalah seorang pendamba kedamaian sejati. Dan sikapnya inilah yang membuatnya memaksakan dan merengek padamu untuk bersedia mengawinkan putrimu. Dan itu adalah kelemahan dari Haji Konda. Satu-satunya kelemahan yang dapat kita manfaatkan. Kita? Ya. Apa maksudmu dengan kita? Hei, eh, Ratih Budak Wangi. Aku dengan sepenuh jiwa raga akan berusaha untuk membantumu mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari Kakang Sentana, almarhum suamimu. Dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Eh, dengar. Aku telah melihat kemungkinannya dan aku akan menutupi dan melempar halangan-halangan yang ada di perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. Ratih Budak Wangi tertekun sesaat Sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang semula dibencinya ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa yang mampu menghapus semua pandangannya semula. Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana yang telah disusun oleh Raka Parumpa rencana tersebut? Apakah akan berhasil mengenai sasarannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12 awal kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombatan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. ditampilkan Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Susi sebagai Rati, Ape Burhan sebagai Ki Sedawarna, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Raka Parumpang tengah berusaha untuk meletakkan kepercayaan dalam diri Ratih Pudakwangi, permaisuri dari almarhum Baginda Jaya Suntana yang telah berhasil digulingkan kembali oleh Aji Konda. Aku dengan sepenuh hati akan berusaha untuk mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari almarhum Kakang Suntana, suamimu. <sighs> dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Aku telah melihat kemungkinannya. Dan aku akan menutupi dan melempar semua halangan dan rintangan yang ada dalam perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. <sighs> Hmm. Lalu apa yang akan kau lakukan kemudian? Nah, dengarlah semua kata-kataku. Ikutilah semua petunjukku. Dan satu hal yang harus kau lakukan pertama-tama ialah pulihkan kembali hubunganmu dengan Ajikonda dan biarkan para mita bertemu kembali dengan Purbaya. Ajikonda akan menjadi yakin dengan sikapmu dan ia pasti akan membuat keputusan-keputusan yang akan menguatkan kedudukanmu kelak. Tidak semudah yang kau duga, Raga Parumpang. Purbaya memang telah ditunangkan dengan Paramita. Tapi itu adalah kehendak dari Baginda sendiri. Dan Purbaya sendiri kelihatan tidak sepenuhnya menerima keputusan itu. <laughs> Apakah kau mengkhawatirkan Dayang dari Raden Purbaya? Apakah? Ah, Kau, uh, kau mengetahui semua itu? <laughs> Jangan kau khawatirkan anak itu, Rati. Aku sudah mengaturnya. Ketika Baginda meminta pertimbangan dariku, aku telah memanfaatkan kesempatan itu. Nona kecil itu sekarang bukan lagi halangan bagi rencanamu, rencana kita. Dalam waktu singkat, Cempaka yang telah diangkat menjadi anak angkat dari Gonda akan dikawinkan dengan salah seorang bangsawan dalam istana ini. Ah, benarkah demikian, uh, Kakang Raka? Ah, maafkan aku, kegembiraanku atas semua rencanamu telah membuat aku lupa daratan. Hmm. bolehkah aku Aku memanggilmu dengan sebutan Kakang. Wah. <laughs> dengan sangat gembira. <laughs> Jika kau tidak keberatan, Rate. Ah, terima kasih, Kakang. Jika kau benar-benar akan membantuku mengembalikan semua kekuasaan di Karang Sendana ini, hmm. aku aku sangat berterima kasih sekali. Dan atas semua budimu itu, aku bersedia membayarnya dengan cara apapun. Ah, sudah. Simpanlah semua terima kasih itu, adik Rati. Sekarang yang terpenting adalah kepercayaan di antara kita dalam pekerjaan ini. Dan tugasmu yang pertama adalah membuka kembali hubunganmu dengan Ajikonda. Dan juga menguasai anakmu Paramita dengan sepenuhnya. Karena pada satu saat, peranan Paramita akan sangat besar sekali Itulah pesan pertamaku. Hmm. Aku akan pergi sekarang. Kau lihatlah. Apakah ada orang di luar? <laughs> Tinggalkan tempat ini dengan tenang, Kakang Raka. Aku telah menyiapkan segala-galanya. Dayang Pandan telah kuperintahkan keluar untuk mencari perlengkapan untuk anakku menenun. Dan aku baru saja membagi-bagikan pakaian pada dayang-dayang penjaga hmm, kuil. ya. <laughs> Kini mereka sedang sibuk mengepas pakaiannya yang kuberikan. Wah, <laughs> kau benar-benar seorang wanita yang cerdik. <laughs> ah, eh, baiklah. Aku segera pergi. Bilik ratih pudak wangi, mengendap-endap dengan penuh kewaspadaan. Dadanya dipenuhi oleh kegembiraan yang tiada terkira. Jalan menuju ke puncak cita-cita telah terbuka. Dan Ratih Pudakwangi yang dahulu hanya merupakan seorang bidadari dari angan-angannya, kini telah siap menunggunya bersama dengan kekuasaan idamannya. Oh, Ratih Pudakwangi. Tuan Kuraka. Oh, oh, Oh, kau, kau mengejutkan aku, Dayang. Uh, uh, maaf, Tuan Kuraka. Uh, hamba sejak tadi telah berkeliling mencari Tuan Kuraka. Hmm. Ada apakah kau mencariku, Dayang? Uh, iya, uh, uh, hamba uh, begini, uh, Baginda memanggil Tuanku hmm, hmm, untuk menghadap. Iya, iya. Baru saja Baginda menerima utusan dari negara tetangga. Oh, utusan negara tetangga? Oh iya, iya, iya. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Thank you. bersama dengan Kiai Sedawarna telah menunggumu cukup lama. <laughs> dari mana saja kau? Hmm, hamba baru saja kembali dari kuil tuanku untuk memuja Dewata Agung dan memohon keselamatan Karang Sedana serta seluruh rakyatnya. Ah, apakah tuanku memanggil hamba? Hmm. Ya. Yeah. Aku baru saja menerima surat dari yang datang secara bersamaan. Dari kerajaan Kawali dan dari kerajaan Banjarmas. Hm, inilah suratnya. Dan mari kita bicarakan bersama-sama. Ini. Coba kau bacalah Paman Sidawarna. Uh, baik, tuanku. Salam takjim saya haturkan kepada Duli Tuanku Prabu Ajekonda. Bersama ini, saya menghaturkan sebuah lencana pusaka dari kerajaan kami, Kerajaan Banjarmas. Dan pada kesempatan lain, sebelum purnama mendatang, kami akan datang menghaturkan upeti kehadapan tuanku Aji Konda. Mulai saat ini, kami dari Banjarmas menyatakan diri berada di bawah kekuasaan Karang Sedana. Tertanda Sri Buana Pandi Alam. Hmm. Itulah Paman Sedawarna, Raka Parumpa. Dan ini sebuah lagi sebuah surat dari Kerajaan Kawali yang isinya tidak berbeda dengan surat tadi. Uh. Nah, sekarang bagaimana pendapat Paman Sedawarna dan juga Adira Kaparumpang tentang kedua surat ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Uh, tuanku, isi surat itu memang sangatlah mengejutkan hamba. Hamba kira begitu juga dengan tuanku dan adik Raka Parumbang. Iya, iya. Tapi menurut pengamatan hamba, isi surat itu memang mempunyai alasan dan alasan itu kira-kira sebagai berikut. Ah, dengan jatuhnya Galuh ke tangan Indra Prasta berarti Prabu Sora akan menguasai Galuh yang secara tidak langsung berdiri di atas seluruh kerajaan di tanah Sunda ini. Karena saat itu Galuh adalah yang terbesar dan kerajaan-kerajaan lain seperti Kawali, Banjarmas, dan kerajaan-kerajaan lain yang semula mengakui kebesaran Galuh kini harus menghadapi kemungkinan yang pahit, yaitu tunduk pada Prabu Sora. Tapi Seribu Anak Pandi Alam yang mengetahui akan sikap dari Prabu Sora mengambil satu langkah yang cepat dan tepat, yaitu menyatakan diri tunduk dan takluk pada tuanku Aji Konda. Hah? Ah, rencana yang tepat. Apa maksud Paman Sedawarna? Ah, karena dengan menyatakan diri tunduk dan takluk pada Karang Sedana, mereka akan terlindung dari sikap buruk Prabu Sora. Hah? Mengapa bisa demikian? Oh iya iya iya. Kesimpulan Paman Sedawarna ini aneh sekali. Uh, begini tuanku. Iya, iya, iya. Uh, pertempuran di mulut gerbang kota raja Karang Sedana yang disaksikan oleh puluhan ribu prajurit dan pendukung Karang Sedana telah sampai ke seluruh tanah Pasundan ini. Tentang kegagahan putra tuanku yang mengakhlakkan Resi Amista dan saya pun yakin bahwa bertolak dari hal atau Prabu Sora tidak akan sembarangan bertindak terhadap Karang Sedana. Hmm, iya, iya, iya. Jadi bagaimana pendapat Paman berdua? Apakah aku terima keinginannya hendak menyatakan diri tunduk dan tunduk? Ah, kenapa harus tuanku tolak? Hah? Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak akan mungkin dapat tuanku temukan. Ini adalah sebuah karunia dewata yang tiada terkira. Karang sedana dapat menjadi besar dengan tanpa kekerasan, tanpa perang. Semua ini adalah berkat dari anakku Purbaya. Berkat dari pengalamannya selama pengembaraannya yang panjang. Iya, dan kelak pada satu saat Karang Sedana akan kembali menjadi besar sebagaimana dahulu seratus tahun yang lalu. Saat mana masih bernama Sunda, Kerajaan Sunda. Ah, ya, uh, sudah. Sudahlah paman. Riwayat itu memang hendak dihapuskan. Bukan hanya merupakan kehendak pemerintah Galuh saat itu, tapi juga kehendak dari kakek moyangku dulu. yang ingin menghapuskan dendam yang berkepanjangan. Dendam yang tiada berkesudahan, Paman. Ah, ampun tuanku. Ampun atas semua kelancangan bicara hamba. Ya, sudah. Sudah Paman Sidawarna. Aku mengerti kenapa Paman sampai mengucapkan kembali hal itu. Ya, itu semua karena kegembiraan yang tiada terkira melihat dan menemui kenyataan yang tidak pernah kita perkirakan. Ah, uh, sudahlah. Sekarang kalian kembalilah. Cempaka? Uh, uh, uh, kau, kau Raden? Ada apakah kak? Mengapa kakak termenung seperti itu? Uh, uh, tidak, tidak Raden. Uh, saya, saya hanya, hanya, uh, tidak. Uh, saya tidak memikirkan apa-apa. Kecempaka, berterus teranglah. Apa sebenarnya menjadi buah pikiran kakak? Uh, uh, tidak, tidak Raden. Oh. Tahukah kau Raden? Mimpiku itu agaknya akan menjadi kenyataan. Keputusan pengangkatan aku sebagai anak angkat secara tidak langsung merupakan satu keputusan untuk menutup kesempatanku untuk untuk gila gila apa yang sebenarnya tengah aku pikirkan tidak tahu malu ada apakah Kak Cempaka? Mengapa kakak tiba-tiba saja melamun kembali? Sudah. Sudahlah, Raden. Biarkanlah saya sendiri di sini. Maafkan saya. Kak Cempaka masih juga memanggil saya dengan sebutan Raden. Bukankah kakak sudah mendengar sendiri keputusan yang telah diutarakan Ayahanda tadi? Oh, Kak Cempaka! Kak Cempaka! Hmm. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan diri Kak Cempaka? Mengapa dia jadi bersikap aneh seperti itu? Raden. Uh, uh, kau, kau Bibi Dayang? Uh, iya, Raden. Uh, Di Nona Cempaka? Tadi saya melihatnya duduk seorang diri sendiri. Uh, ada apakah? Ayah anda tuanku mencarinya dan hendak membicarakan sesuatu dengannya. Baiklah, akan kusampaikan kepadanya. Kau kembalilah. Baik, Raden. Hamba permisi. Uh, tunggu dulu. Uh, satu hal yang harus kau ketahui. Ya, Raden. Kemarin Ayahanda Prabu telah memutuskan bahwa Kacempaka diangkat menjadi putri angkatnya. Karena itu, Kau harus memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Tuan Putri Cempaka. Ah, ba baik, ah, ba baiklah Raden. Nah, sekarang tinggalkanlah tempat ini. Aku yang akan membawa Tuan Putri Cempaka menghadap ayahanda. Saya permisi Raden. segera menemukan Kak Cempaka. Panggilan ini pastilah akan menghiburnya. Aku yakin, pastilah Kak Cempaka masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya. Akan ku ketuk pintu kamarnya secara perlahan-lahan. Kak, Kak Cempaka? Kak, Kak Cempaka? Kak Cempaka? Bukalah pintu ini. Kak Cempaka, Ayahanda memanggilmu. Oh, um, memanggilku? Ya, memanggilmu. Menurut dayang yang diperintahkan Ayahanda, Ayahanda ingin membicarakan masalah yang sangat penting. Uh, uh, kak!